di sisi Allah Jalla fi'ula maka pada pagi ini kita akan mengkaji yang pertama tentang seputar fadilah Zulhijjah dan amal Saleh padanya apa saja yang disyariatkan dan disunahkan sangat di bulan ini. Yang kedua terkhusus tentang udhiyah atau adhahi sembelihan kurban yang juga akan dilakukan oleh kaum muslimin di tanggal 10 Zulhijjah atau beberapa hari yang setelahnya di hari-hari tasyrik. dan waktu cukup untuk kita sekilas mengetahui beberapa syariat dan hukum-hukumnya. Maka yang pertama tentang Zulhijjah dan fadilah serta amalan soleh yang dianjurkan padanya telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyam al-ashr قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله illa rajulan kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji' min dhalika bi syai' Rasulullah sabdakan tiada hari yang amalan saleh padanya lebih dicintai Allah dari hari-hari ini yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Artinya amalan soleh yang paling dicintai Allah ketika amalan soleh itu diamalkan seorang mukmin di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Amalan yang sangat Allah cintai dikarenakan amalan itu dilakukan di waktu yang mulia, di waktu yang istimewa yang diberi kelebihan oleh Allah dibanding waktu-waktu yang lainnya. Makanya kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad sabilillah. Yakni hatta jihad sabilillah pun yang begitu tinggi amalannya, begitu besar pahalanya, tidak mengalahkan jihad itu tidak bisa mengalahkan fadilah dan pahala amal saleh yang dilakukan di 10 Dzulhijjah ini, 10 pertama Dzulhijjah? Rasul jawab, tidak pula jihad fisabilillah. Tidak bisa mengalahkan keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah kecuali Rasul sebutkan seseorang yang keluar jihad dengan jiwa dan hartanya dan dia kembali tanpa membawa apa-apa baru itu lebih afdal darinya. Di riwayat Qasim ibn Abi Ayyub hadis ini disebutkan dengan lafaz Ma min amalin azka indallah wa la a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi asril adha Tiada amalan yang lebih suci zakiyah. Lebih suci di sisi Allah. Tiada amalan yang pahalanya lebih besar, kebaikannya lebih utama ketik dibanding amalan yang dilakukan di 10 pertama Abha ini 10 pertama Dzulhijjah. Kalau ini keumuman amalan saleh di 10 pertama Abdul Hijjah secara khusus pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang siam Arafah di Sahih Muslim dari Abu Qatadah Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah fadilahnya maka jawab beliau yukaffiru sanatal madiyah itu menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu juga menunjukkan fadilah amal saleh terkhusus puasa di hari Arafah 9 Dzulhijjah dan hari-hari ini 10 pertama Dzulhijjah Allah bersumpah dengannya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Fajr walayalin ashr dan demi malam-malam yang sepuluh malam-malam yang sepuluh kata Imam Masruq Ibn Al-Ajda' Imam Tabi'in afdalu ayyamus sana dia merupakan hari-hari terafdol dalam putaran setiap tahunnya. Tentunya Allah tidak sembarangan bersumpah dengan sesuatu. Jika sesuatu Allah bersumpah dengannya menunjukkan keagungannya, menunjukkan kebesarannya, keistimewaannya. Walayalin ashr demi malam-malam yang sepuluh 10 pertama Hijjah. Kata Masruk itu karena dia merupakan hari-hari terafdol di setiap tahunnya. Demikian diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musonafnya. Dan Arafah terkhusus di riwayat Jabir disebutkan sebagai hari terafdol secara mutlak juga di hadis Abdullah bin Qurd di Musnad Ahmad dan Abu Dawud Rasulullah sebutkan azamul ayyam indallah yaumun nahr thumma yauman nafr atau yauman nafar hari teragung di sisi Allah adalah hari Nahr, hari penyembelihan 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Nafar yang setelahnya Tasriq. Maka berkumpul pada 10 dul pertama Dzulhijjah ini hari-hari besar. Allah yang mengistimewakan dan Allah mengistimewakan apa yang Dia kehendaki apa yang ia pilih dari hari-hari di dunia yang Allah ciptakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, jika amalan saleh disebutkan dalam hadis ini sebagaimana Rasulullah sebutkan tadi dari Ibnu Abbas hari yang amalan soleh paling dicintai Allah atau riwayat kedua paling suci di sisi Allah paling besar pahalanya dari hari-hari yang lain dari setiap tahunnya maka amalan soleh walaupun semula itu mafdul mafdul itu yang kalah fadilahnya semula dua amalan yang ini fadil fadilahnya lebih tinggi yang ini mafdul fadilahnya lebih rendah semula demikian tetapi kemudian yang lebih rendah ini diamalkan di waktu yang istimewa yang diistilahkan syarafuz zaman, keutamaan waktu. sepuluh pertama Dzulhijjah. Dengannya yang mafdul ini menjadi naik fadilahnya, mengalahkan yang fadil. Yang semula fadilahnya rendah atau kalah ini menjadi tinggi dan lebih berat, lebih besar fadilahnya mengalahkan yang lebih afdol darinya dan itu secara umum semua amalan soleh. Makanya para sahabat tadi bertanya, tidak pula jihad bisa nah? Rasul jawab, tidak pula jihad. Karena jihad semula lebih tinggi dibandingkan sholat, dibandingkan puasa, dibandingkan zikir, dibanding jihad. darwah sanamil Islam, puncak bangunan Islam. Semula tetapi ketika zikir, puasa ini, sedekah dilakukan di 10 hari pertama ini, naik dia mengalahkan jihad fisabilillah. Hanya saja Rasulullah perkecualikan jika jihad itu dengan jiwa, raga, dan hartanya dan dia kembali tanpa membawa kembali apa-apa dari itu. Karena Rasul katakan tentang jihad yang semacam ini man ukiro jawadu wa uhri qadamu sahibu afdalun nasi darajatan indallah. Yang kudanya terbunuh darahnya teralirkan artinya dia terbunuh mati maka derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang Nabi katakan dia keluar dengan harta dan jiwa raganya kembali tidak membawa apa-apa tentunya itu lebih tinggi. Kembali kepada hadis Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini beliau katakan al amalu fihinna yudha'af bisab'u mi'ah Amalan soleh di sepuluh pertama Dhul Hijjah dilipat gandakan 700 kali. Digandakan sampai 700 kali lipat. Walaupun di sanatnya dilemahkan oleh sebagian ulama hadis. Juga diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in antara lain dari Abdullah bin Umar beliau katakan al amalu fiha ya'dilu amal sana amal soleh di sepuluh pertama Dzulhijjah ini menyamai amalan satu tahun lamanya kamu puasa sehari di 10 pertama ini sama seperti kamu puasa setahun lamanya. Demikian kata Abdullah Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Begitu pula disebutkan dari Imam Muhammad bin Sirin tabi'in Qatadah ibn Da'am as-Sadusi mengatakan saumu kulli yaumin al-ashr ya'dilu sana serupa dengan Ibn Umar puasa sehari di sepuluh pertama ini menyamai puasa satu tahun lamanya. Bahkan diriwayatkan dari Anas ibnu Malik lebih dari itu. Kata Anas, karena yuqal di ayamil ashar disebutkan sepuluh pertama Dzulhijjah ini Bikul yaum al yaum. Satu hari itu sebanding dengan amalan seribu hari. Hampir tiga tahun namanya. Kalau tadi satu tahun kata Ibnu Umar, Ibnu Sirin, kota aja. Anas Ibnu Malik bahkan meriwayatkan satu hari itu menyerupai dengan seribu hari. Kata Anas, Wa yawmu Arafah ashratu ala. Amalan di hari Arafah 9 Dzulhijjah itu menyamai amalan 10.000 hari lamanya. Makanya disebutkan Arafah hari ter afdol secara mutlak. Hari yang paling afdol di hari-hari dunia ini. itu riwayat dari para sahabat dan tabi'in terkhusus menyebutkan pelipat gandaan secara umum pula seperti Imam Mujahid Mujahid Ibn Jabir Imam Tabi'in pula mengatakan al-amal fil ashr yudha'af amalan saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini dilipat gandakan. Begitu secara umum disebutkan oleh Imam Mujahid. Dan ini seperti dipahami para fuqaha, para ulama Islam umum sifatnya. Karena Rasul katakan umum al amalu saleh. Amalan saleh apapun Ketika itu dilakukan di 10 pertama Hijjah itu paling afdol, paling zaki, azka, paling suci. Di sisi Allah paling besar fadilahnya. Di dalam riwayat asar ada penyebutan beberapa amalan tertentu antara lain puasa Puasa tidak hanya di hari Arafah, tetapi dari hari pertama Zulhijjah. Dan kalau melihat takwim penanggalan di kalender atau yang di mesin-mesin apa HP atau waktu-waktu sholat hari ini sudah memasuki hari pertama Zulhijjah. Ini hari pertama Zulhijjah. Uh, eh, tadi mereka sebutkan puasa dari awal hari sepuluh pertama ini. Dari salafus saleh yang disebutkan rutin dan menjaga selalu puasa di sepuluh pertama ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu demikian pula dari tabi'in Hasan al-Basri Muhammad ibn Sirin dan Qatadah bahkan ini menjadi pendapat jumhur dan banyak bahkan hampir keseluruhan para ulama dari zaman sahabat dan tabi'in bahwa puasa sangat dianjurkan di 10 pertama berhijrah ini. Ini puasa. Demikian pula yang kedua qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam tentunya untuk sholat, tahajud, tilawatul Quran, atau yang lain ibadah, terutama sholat malam. Ini juga sangat dianjurkan dan Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair ini yang meriwayatkan hadis ini hadis Bukhari tadi hari yang paling dicintai Allah malah soleh padanya adalah sebut pertama berhijab Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibn Abbas kata Sa'id bin Jubair perawi kalau beliau memasuki 10 pertama Al-Hijjah ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdaru alaih beliau sangat bersungguh-sungguh sangat memanfaatkan waktu itu untuk memperbanyak ibadahnya, sholatnya, zikirnya, bacaan Qur'annya, puasanya, kiamulailnya, sedekahnya, semua amalan soleh betul-betul diperbanyak oleh beliau hampir-hampir selain beliau nggak bisa mencontoh seperti itu nggak bisa mengikuti karena sangat sangat seriusnya atau sangat banyaknya amalan yang dilakukan oleh Imam Sa'id bin Jubair bahkan beliau juga katakan la tutfi'u sujakum layalil asyr turhibul ibadah. Jangan kalian padamkan lampu rumah kalian di malam hari, di malam-malam 10 pertama Dzulhijjah karena beliau kagum dengan ibadah di malam-malam itu. Sholat, tahajud, nah, tilawatul Quran. Jangan kalian padamkan lampu kalian. Artinya bangunkan malam itu gunakan untuk memperbanyak kurbat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salat. Yang ketiga demikian pula secara khusus zikir. Memperbanyak zikrullah di hari-hari ini. Karena Allah sendiri telah katakan dalam Quran, "Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Agar mereka berzikir mengangkat dan memuliakan nama Allah di hari-hari yang maklum, di hari-hari tertentu yang diketahui. Hari-hari yang maklum jumhur ulama tafsir menyebutkan sepuluh hari pertama Zulhijjah agar mereka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Makanya di Musnad Imam Ahmad dari riwayat Ibnu Umar Rasulullah katakan, "Ma min ayyamin a'zam wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna 'inda Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tiada hari yang lebih mulia, lebih dicintai amalan saleh di sisi Allah dari 10 pertama ini. Faatiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyak oleh kalian tahlil, ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar walhamdulillah. Perbanyak oleh kalian karena itu sangat dicintai Allah memperbanyak pikir kepadanya ini terkait zikir nah. begitu pula yang para ulama bawakan tentang keutamaan sepuluh pertama Dhul Hijjah ini bahwasanya seorang muslim hendaknya memanfaatkan waktu-waktu yang terbatas ini hanya 10 hari. Betul-betul dia maksimalkan untuk pendekatan dirinya lebih kepada Allah agar kebaikan-kebaikannya menutupi dan menghapus dosa dan kejelekan-kejelekan dia. Karena Allah katakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguh kebaikan itu amal saleh menghapus dosa-dosa dan siapa orangnya yang kemudian tidak berdosa dan tidak banyak kesalahannya dengan amal saleh terutama yang dilipat gandakan seperti ini diistimewakan oleh Allah waktu padanya betul-betul dimanfaatkan bahkan terkait zikrullah para ulama kita eh, mencontohkan bagaimana mereka menghidupkan zikrullah ini di masjid-masjid, di jalan, di pasar-pasar, mereka hidupkan sehingga gemuruh kota mereka dengan zikir tentunya bukan berjamaah masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Imam Ahmad menyatakan mustahab sangat disenangi, sangat disunahkan untuk memperbanyak dan menghidupkan hari-hari ini dengan zikrullah. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah lebih mengkhususkan zikrullah ini ketika seorang muslim melihat bahimatul an'am. Ketika dia melihat binatang-binatang yang disiapkan untuk disembelih kurban. Ketika melihat sapi, onta atau kambing yang hendak disembelih, kamu agungkan nama Allah karena ini binatang akan disembelih dan itu ibadah besar. Hanya karena Allah semata untuk tunduk dan ketaatan kepadanya, maka disunahkan oleh Imam Syafi'i untuk berzikir la ilaha illallah Allahu akbar walhamdulillah apa yang semacam itu tapi Imam Ahmad mutlak kamu melihat binatang kurban kamu tidak melihat perbanyaklah zikrullah di hari-hari ini Ibnu Umar Abu Hurairah Bukhari sebutkan keduanya di 10 pertama Dzulhijjah sengaja bahkan ke pasar-pasar berzikir untuk mengingatkan kaum muslimin agar juga berzikir agar transaksi atau bisnis mereka tidak melalaikan mereka dari fadilah yang begitu besar di hari-hari yang terbatas ini. Berzikir mereka keluar ke pasar mengingatkan kaum muslimin untuk itu dan orang pun disebutkan ikut berzikir, bertakbir, bersama Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Itu eh, dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Demikian pula diriwayatkan dari kata Imam Ja'far Al-Firyabi dengan sanatnya kepada Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabr, dan Abdurrahman ibn Abi Layla. Ketiganya Aimat Tabi'in. Atau dua dari ketiganya. Syak Rawi ketiganya atau dua dari ketiganya. Sa'id, Mujahid, dan Abdurrahman bin Abi Layla. Mereka di sepuluh pertama itu memperbanyak ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka perbanyak zikir ini. Itu tentang zikir. <clears throat> Tadi di sepuluh pertama ini pula ada Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang kata Yahudi hari dimana kalau saja itu kepada kami akan kami jadikan hari besar karena turun pada hari itu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islam madinah Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. <clears throat> Disebutkan ayat ini turun kepada Rasul SAW di siang hari Arafah menunjukkan hari itu sangat mulia, sangat besar di sisi Allah juga terkait ibadah kurban sembelihan di Sunan Ibnu Majah termasuk di 10 karena dilakukan tanggal 10 hijjah dari hadis Zaid bin Arqam ketika Rasulullah ditanya mahil adahi apa ini ya Rasulullah sesembelihan ini kenapa dikorbankan binatang-binatang ini Rasul jawab sunnah Ibrahim itu sunnah ajaran Ibrahim alaihissalam dan kita diperintah untuk bersyukur dan kepadanya. Famala nabiha Rasul tanya, memang apa yang kita dapati dari sembelihan kurban ini? Qala bi kulli syahrah hasanah. Di setiap bulunya itu kebaikan bagi kita. Qila fasuf qala bi kulli syahrah min hasanah Lalu dengan suf, suf itu kulit kambing. Syar itu bulu yang dimaksud pada kulit sapi. Waber itu bulu atau kulit onta. Mereka bertanya, bagaimana dengan kulit kambing? Rasul katakan di setiap bulunya kalian dapati kebaikan sehingga ber tambah dan banyak fadilah dan kebaikan yang didapati oleh seorang muslim di setiap amalan yang dia lakukan di subuh pertama ini. Maka hari Arafah para ulama kumpulkan padanya beberapa fadilah yang tersebutkan di dalam nas. Yang pertama hari di mana Allah sempurnakannya agama seperti ayat tadi al-yauma akmaltu lakum Yang kedua, hari Arafah pula Eid bagi muslimin hari besar seperti ini seperti Umar Ibnu Khattab dan Ibnu Abbas katakan Kata Ibn Abbas, nazalat fi yaumi idain. Ayat tadi, al yauma akmaltu dinakum turun di dua hari Id. Karena turun di hari Arafah itu Id dan hari, hari itu hari Jumat. Id juga sehingga ayat turun di Idain dua hari Id sekaligus. Maka Arafah sendiri disebutkan sebagai hari syar'i dari kebesaran bagi kaum muslimin yang tentunya disebutkan ini karena berkumpulnya kaum muslimin di Arafah sana Badan Arafah ketika haji yang ketiga Arafah disebutkan pula sebagai hari syafa' yang Allah juga bersumpah dengannya seperti tadi Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah bersumpah wasyafi wal water. Asyafa para ulama sebutkan dalam tafsir hari Arafah. Wal water hari Nahar 10 Dzulhijjah. Demikian pula Arafah disebutkan sebagai hari syahid juga yang Allah bersumpah dengannya wa syahidin wa masyhud syahid di riwayat Muslim Imam Ahmad dari Abu Hurairah marfu juga ada riwayat mauquf kepada itu Abu Hurairah asyahid yaum Arafah hari Arafah wa masyhud yaumul Jum'ah masyhurnya hari Jumat. Atau sebaliknya, di riwayat Abu Malik, syahid yaumul Jumat masyhud yaum Arafah. <clears throat> Yang keempat, bahwa dia sebagai hari terafdal sebagaimana riwayat Ibnu Hibban dari Jabir, afdalul ayyam yaum Arafah. Hari terafdal adalah hari Arafah dan itu mutlak Mutlak tidak ada hari yang lebih afdol dari Arafah dari setiap tahunnya selama 360 berapa hari? Satu tahun itu berapa? 36 36 berapa? 365 365 hari Makanya sampai ada khilaf di kalangan fukoha apakah Arafah yang lebih afdol atau Lailatul Qadr yang Allah katakan Lailatul Qadr khair min alfi syahr lebih afdal, lebih baik dari seribu bulan. Sementara hadis katakan, afdalul ayyam, hari paling afdal, Arafah. Syekhul Islam mengambil jamak dari keduanya beliau katakan kalau dari sisi hari bahasa Arab hari lebih kepada siangnya pagi siang maka Arafah lebih afdal dari Lailatul Qadar kalau dari sisi malam maghrib ke bawah maka malam hari yang di situ Lailatul Qadar lebih afdal dari Arafah. Uh, yang kelima dari Anas tadi telah lewat bahwa Yom Arafah bi asyrati Allah digandakan amalan padanya ribu hari disamakan dengan amalan ribu hari. Yang keenam Arafah pula disebutkan sebagai Yaumul Hajjil Akbar. Yaum Hajjil Akbar. Banyak ini diriwayatkan oleh para ulama salaf termasuk Umar dan yang lain. Walaupun ada yang lain berbeda pendapat, tapi itu salah satu riwayat. Yang ketujuh, puasanya di hari Arafah menghapus dosa-dosa tahun yang telah lalu. Yang kedelapan, hari Arafah pula. Hari maghfirah, hari pengampunan dosa. Tidak dianggap oleh Allah tajawuz. Tajawuz itu nggak dianggap. Layaknya kamu kalau misalnya orang punya hutang sama kamu ada catatannya kan? Tanggal sekian, hutang sekian, tanggal sekian, hutang sekian, sekian, sekian. Terus kamu katakan, nggak usah kamu anggap catatan ini. Kamu seakan nggak punya utang sama saya, No. Semua catatan-catatan dosa dari si hamba tidak dianggap oleh Allah dihapuskan, terjauh. Dan di hari itu pula dimerdekakan hamba-hamba Allah dari api neraka. Terkhusus yang di Arafah sana yang haji dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya di Sahih Muslim dari Aisyah Rasulullah katakan, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abidan an nar min yaumi Arafah." Tiada hari yang sangat banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka seperti hari Arafah. Artinya di hari Arafah Allah banyak sekali memerdekakan hambanya dari api neraka. Dijamin tidak akan disentuh, tidak akan dihadap di neraka. Di hari itu terbanyak hamba-hamba Allah Allah merdekakan dari api neraka. Nasallallahu min fadlih. Wa innahu la yadnu malaika. Dan Allah mendekat lalu membanggakan di hadapan para malaikatnya mereka yang sedang wukuf di Arafah. Allah katakan unduru ila ibadi atau misyak dan hubra. Lihat hamba-hambaku itu kata Allah kepada malaikatnya. Mereka datang kepadaku mengharap ampunan, mengharap pahala. Sampai kusut rambutnya berdebu tubuhnya karena Arafah kamu tahu panas debu ini. Itu di riwayat juga disebutkan di asar bahwa secara khusus ketika itu Allah membanggakan di hadapan para malaikatnya Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu Ini yang ke berapa tadi? Delapannya? kesembilan. Nah, juga di atau sebelum itu di, di, di Abu Dawud dari Ibni Umar juga marfu ke Rasul ada juga riwayat mauquf jika kana yaum arafah lam yaqa ahadun fi qalbi mithqali dzarratin min mithqala dzarratin min iman illa ghufira lahu tidak tersisa satu orang pun selama dalam kolbunya masih ada sebiji sawi iman kecuali pasti dia akan diampuni oleh Allah. Qilalah Rasul ditanya atau kalau itu mauquf Ibnu Umar ditanya, Alil ma'ruf khasa amlin nasi amat Itu untuk orang-orang tertentu Atau seluruh kaum mukminin jawab balin nasi amat nah, Itu untuk seluruh kaum mukminin Makanya di di dalam sunnah diajarkan untuk kita memperbanyak zikir terutama kalau ini dibaca di hari Arafah tepat karena yang dijanjikan oleh Rasul di situ dimerdekakannya orang dari api neraka sementara hari Arafah itu yang Allah janjikan untuk hambanya. Di Abu Dawud dari Anas Rasulullah SAW sebutkan man qala hina yusbih wa hina yumsi barang siapa yang di pagi hari setelah subuh dan di sore hari setelah asar mengucapkan Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluh Ya Allah, aku pagi ini atau kalau siang kamu ucapkan, kalau sore kamu mengucapkan Allahumma inni amsaitu ushiduka dan seterusnya. Aku bersaksi kepadamu dan aku saksikan para malaikat yang membawa arsmu, para malaikatmu yang lain dan seluruh makhlukmu bahwa engkau adalah Allah. Tiada sesembahan yang hak kecuali engkau dan Muhammad SAW adalah hamba dan utusanmu Rasul katakan yang mengucapkan ini di pagi dan sorenya, "A'taqallahu rub'ahu minan nar." Allah merdekakan seperempatnya dari api neraka, seperempat dirinya Allah merdekakan dari api neraka. Wa man qala amarratain a'taqallahu nisfahu minan nar. Yang ucapkan itu dua kali berarti Allah merdekakan setengah dirinya dari api neraka. Wa man qala salasa marrat a'taqallahu salas Salah satu arba'ihi minan nar. Tiga kali dia ucapkan, tiga per empat dirinya diperdekakan dari api neraka. Man kalah arba' mirar, abtaqahullahu minan nar. Empat kali dia ucapkan, maka dia dimerdekakan dari api neraka. Maka disunahkan sangat untuk dibaca kata-kata yang pendek Allahumma ini asbahtu al Allahumma ini amsaitu ushiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluh empat kali akan kau dimerdekakan dari neraka ini terkhusus zikir ini Kif kalau dibaca di hari Arafah yang punya keistimewaan tersendiri bahwa Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka sehingga lebih diharapkan orang lebih yakin dan lebih berharap dengan itu dia termasuk yang Allah merdekakan, Allah bebaskan dari neraka. Yang kesembilan di hari Arafah jika memungkinkan memerdekakan budak yang beriman kepada Allah maka di setiap tubuh budak yang dia merdekakan, dimerdekakan setiap tubuhnya dari api neraka. Sebagaimana Hakim Ibn Hizam sahabat radhiyallahu an ketika beliau di Arafah beliau bawa seratus onta dan seratus budak itu beliau lepas beliau merdekakan satu demi satu dimerdekakan berharap dengan itu dia pun akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka disebutkan bahwa mereka menangis sahabat tabi'in dan mereka katakan Rabbana hada abduh qad a'taqa abidahu wa nahnu abiduh fa'atiqna Ya Allah, Rob kami, aku adalah hambamu yang telah memerdekakan budak-budaknya tadi 100 budak maka kami adalah hamba-hambamu maka merdekakanlah kami pula dari api neraka itu yang dicontohkan para ulama salaf yang ke-10 dianjurkan pula untuk banyak <clears throat> doa agar mendapat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena tadi hari yang terbanyak Allah merdekakan hambanya dari api neraka adalah hari Arafah maka banyak-banyaklah berdoa untuk itu Allahumma a'tik ritabana minan nar atau Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar apa yang semakna dengan itu itu terkait Arafah Demikian pula <clears throat> setelah 10 hari pertama ini hari-hari tasrik 11, 12, 13 Zulhijjah juga merupakan hari mulia di mana di sini Muslim dari nabi Nabisha Al-Hudari radhiyallahu anhu Rasulullah SAW sebutkan ayyam mina ayyam aklin wa syurbin wa dzikrillah jalla wa ala hari-hari mina tasyrik 11 12 13 hari-hari yang untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ini seputar fadilah dan keutamaan 10 pertama Zulhijjah termasuk puasa di dalamnya dan tadi telah kita ketahui zikrullah, doa, puasa, qiyamul lain. Nah, agar kemudian masing-masing kita memanfaatkan sisa-sisa hari yang ada untuk memperbanyak pendekatan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu tentang fadilah 10 Hijjah terkait yang kedua bahwa di bulan ini pula kita disyariatkan untuk yang mampu menyembelih binatang kurbannya udhiyah atau adhahi disembelih untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disebut udhiyah karena dia disembelih di waktu duha. Disembelih di waktu duha. Makanya para fuqaha katakan sunnahnya salat Id itu dilakukan ketika matahari sudah qaidarum di atas permukaan bumi kira-kira satu rum, satu rum itu kira-kira satu hasta dimulai khutbah atau sholat kemudian khutbah setelah itu mereka sembelih binatang kurbannya memasuki waktu duha di Uthia ini tentunya ijma kaum muslimin atau para ulama tentang masyruknya jelas dari syariat disyariatkan dan Allah sendiri katakan di Al-Hajj 34 walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am di setiap umat kami jadikan mansakan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah padanya dari rizki yang Allah berikan berupa binatang-binatang ternak ini, onta, sapi, kambing. Sehingga udhiyah ini ulama katakan ada di setiap umat sebelum kita pulang. Udhiyah ini sebagian ulama mengatakan sunnah dan makruh bagi yang mampu untuk tidak berkorban, untuk tidak menyembelih. Satu. Madhab yang kedua mengatakan wajib udhiyah itu hukumnya. Dan riwayat dari Imam Ahmad serta Abu Hanifah. Wajib hukumnya. Hanya saja yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala Memang yang lebih tampak dari riwayat wajib hukumnya. Di mana Rasul katakan man kana lahu za'a falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Yang punya kemampuan, punya lebih harta dan dia tidak menyembelih, jangan mendekat tempat sholat kami. Maka pendapat tentang itu wajib bagi yang mampu, kata Rasulullah itu yang lebih kuat. Sehingga yang mampu dan tidak berkorban berdosa dia. Dosa dia. Kalau dia punya kemampuan, punya harta lebih, lebih dari kebutuhan dia dan keluarganya, tidak dia gunakan untuk menyembelih korbannya, maka dia dosa. Hal itu karena Allah masukkan perintah berkorban ini dalam ayat berkaitan dengan perintah sholat pula. Fasalli rabbika wanhar Sholatlah untuk rohmu dan sembelihlah. Kalau mengatakan sholatlah sholat id, wanhar kemudian sembelihlah dan itu perintah wajib wanhar. Tetapi tadi dibatasi kewajiban itu bagi yang mampu punya harta yang lebih dan itu syiar yang besar di dalam Islam dan Allah katakan juga di Al-An'am qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku, semua itu untuk Allah Rabbul Alamin. Udhiyah para ulama katakan dengan ini maka yang tidak punya kemampuan yang ajiz tidak berkewajiban untuk menyembelih kurbannya. Baik itu karena hartanya cukup pas-pasan untuk kebutuhan keluarganya atau dia punya tanggungan hutang kepada orang lebih wajib untuk dia bayar terlebih dahulu ketimbang dia berikan kurbannya maka yang semacam ini tidak ada kewajiban baginya untuk berkorban. Perkara yang kedua, udhiyah ini disyariatkan apakah untuk yang hidup saja kamu dan keluargamu yang hidup atau juga yang mati atau boleh bahkan dikhususkan untuk yang telah mati dari kerabatmu, keluargamu. Yang ada di dalam sunnah, dalam syariat, udhiyah ini hanya disyariatkan bagi yang hidup. Tidak ada nas, tidak ada dalil dari Rasul ataupun sahabatnya bahwa mereka menyembelih udhiyah secara tersendiri untuk yang mati. Misalnya ini saya beli kambing saya sembelihkan untuk kakek saya yang sudah mati khusus atau ini untuk nenek saya, untuk ibu saya yang sudah nggak ada, bapak saya yang sudah mati. Khusus diperuntukkan mereka, ini nggak ada. Tidak ada dalilnya di dalam sunnah ataupun asar para sahabat yang menunjukkan perkara tersebut. Dan Rasul ditinggal mati SAW oleh beberapa anaknya. Ditinggal mati oleh beberapa istrinya. Tidak ada satu pun riwayat yang menunjukkan beliau menyembelih udhiyah untuk mereka. Misalnya ini kurban untuk Khadijah, nggak ada. Ini kurban untuk Ibrahim, nggak ada. Begitu pula orang-orang yang beliau cintai, para sahabat yang meninggal di peperangan, nggak ada satu pun riwayat yang menunjukkan kemudian ini untuk mereka yang telah mati. Maka penyembelihan udhiyah kurban untuk yang telah mati dikhususkan bagi mereka ini sesuatu yang tidak berdasarkan dalil. Nah, orang yang dicintai Rasul Hamzah meninggal, Fulan meninggal, paman Rasul. Tidak ada satupun yang kemudian Rasul berkorban untuk mereka Alaihi Wasallam. Makanya tidak disyariatkan udhiyah itu bagi yang telah meninggal dunia. Kalau memang itu masuk pasti akan Rasul contohkan. Beliau lebih dan segala-galanya orang yang sangat beliau cintai ya Hamzah, Khadijah, pasti akan beliau korban untuk mereka. Nah, tetapi tidak ada. Kecuali para ulama katakan kalau itu dimasukkan secara tabah Tidak tidak tersendiri tetapi sifatnya ngikut saja. Maka itu boleh. Makanya Rasulullah ketika menyembelih mengatakan atau di riwayat doha anhu an ahli baiti. Rasul menyembelih udhiyahnya untuk beliau dan keluarganya. keluarganya ini umum. Masuk keluarganya yang masih hidup dan juga yang telah mati. Labas. Sifatnya tabak, ngikut keluarga secara umum. Tadi yang diingkari kalau dikhususkan. Ini khusus sapi untuk kakek bapak yang sudah mati, kambing untuk istriku yang sudah meninggal dunia, untuk anakku. Ini yang nggak ada nasnya. Adapun kalau kamu ucapkan secara umum ini untukku dan keluargaku, keluargaku mungkin di situ ada anakmu yang telah meninggal, bapakmu yang sudah nggak ada, maka boleh. Itu yang sunnah tunjukkan di dalam hadis. Makanya sampai para ulama katakan atau sebagian ulama bid'ah kalau kurban udhiyah itu diperuntukkan secara khusus bagi amwa yang sudah mati. Karena nggak ada contohnya di dalam sunnah dilarang. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan untuk dikatakan bid'ah juga perlu dikaji ulang lagi. tetapi yang jelas nggak ada nafsnya, nggak ada dalilnya, nggak ada bukti yang kuat. Sementara kita dalam ibadah kita punya kaidah mana amil amalan leisa laisa bruna keluar, mengamalkan amalan tanpa ajaran kami tertolak. Kamu yang melakukan itu dituntut apa dalil kamu? Kamu punya pegangan untuk melakukan yang semacam ini. Kurbanmu kamu peruntukkan secara khusus bagi keluargamu yang telah mati. Udhiyah, binatang kurban ini tentu ada beberapa syarat dan kriteria yang disyariatkan untuk boleh dijadikan kurban. Syarat yang pertama, dia harus dari bahimatul an'am. Karena Allah katakan di ayat 28 Al-Hajj, "Alama razaqahum min bahimatil an'am." Dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am hanya tiga. Onta, sapi, kambing. Dengan demikian, jika seorang muslim berudhiyah, berkurban dengan selain tiga ini, walaupun harganya jauh lebih mahal, tidak boleh. Tidak mencukupi. Tidak teranggap udhiyah darinya. Dia beli kuda misalnya. Satu kuda misalnya 50 juta dia beli. Sapi 10 juta cuman. Dia beli kuda 50 juta dikorbankan. Harganya mahal tidak teranggap darinya karena bukan termasuk bayi bahimatul an'am. Dari tiga ini onta, sapi dan kambing. Kalau yang lebih afdol jika itu pada haji, haji terkait ibadah haji, maka onta yang paling afdol tidak diragukan. Kalau itu haji, untuk yang haji, tamato atau kiram, maka onta itu yang paling afdol. Dan Rasul sendiri dalam hadiunya menyembelih 100 onta. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun udhiyah Para fukaha katakan yang afdol onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Artinya jika dia berkorban dengan satu onta atau satu kambing itu lebih afdol dari satu kambing, satu onta atau satu sapi itu lebih afdol dari satu kambing. Tetapi jika dia bersedek, eh, berpatungan sepertuju onta atau sepertuju sapi itu yang dia keluarkan maka para ulama katakan jika dibalik, dia berkorban dengan tujuh kambing, itu lebih afdol daripada dia mengeluarkan satu sapi. Tujuh kambing itu lebih afdol dari satu sapi. Mereka katakan karena manfaatnya lebih banyak, lebih baik. Nah, ini kalau udhiyah. Adapun dalam akikoh untuk anak yang lahir, maka kambing itu yang lebih afdol. Bahkan lebih afdol dari onta secara utuh, satu onta. Karena itu yang Rasulullah katakan. Anil hulam syat. Syatain. anak laki itu dua kambing Rasul katakan. Wa anil isya. Ada pun anak perempuan satu, kambing. Nas yang Rasul katakan, kambing tentang akikoh. Maka itu lebih afdol dari sapi. Kalaupun dia menyembelih satu sapi untuk akikahan. Mana yang lebih afdol dengan satu kambing? Satu kambing lebih afdol ketika anaknya perempuan. Baik. Yang kedua permasalahan ketiga kambing ini mencakup dua jenis kambing bon dan mais kambing domba dan kambing apa istilah kambing Jawa atau kambing kacangnya nah, bahasa mais Syarat udhiyah yang kedua berarti udhiyah ini harus memasuki umur yang teranggap di dalam syariat. Jika belum mencapai umur yang mencukupi, maka itu tidak teranggap. Makanya Rasulullah katakan, La tadbahu illa musinnah illa an taqsura alaikum fatadbahu jad'ah minad jangan kalian menyembelih kecuali musinna yang sudah masuk umur kecuali sulit untuk kalian dapati maka kalian menyembelih jad'ah dari kambing domba dikhususkan penyebutan domba karena dagingnya lebih baik kalau fuqaha katakan domba dikhususkan penyebutannya karena lebih bagus atau lebih nikmat, lebih bermanfaat. Nah, di dalam perkara ini eh, onta, kita ada onta di sini nggak perlu dibahas. Sapi, nah, itu memasuki umur 2 tahun. Mais, kambing kacang tadi, kambing Jawa, serupa dengannya etawa atau e dan semisalnya, itu memasuki umur satu tahun. Demikian sunnah menunjukkan sehingga tidak mencukupi kalau di bawah itu. Adapun Don, kambing domba, itu memasuki umur setengah tahun, enam bulan. Tentunya yang dimaksud setengah tahun dari uh, Ashur Hilaliyah. Bulan-bulan hijriah ini terkait umur-umur udhiyah. Baik. Yang aku bahas apakah terkait umur ini cukup kita terima berita si penjual atau berita dari suppliernya lantiknya ya nah apa cukup diterima berita dari mereka? Ini umurnya sudah satu tahun lebih ini, setahun setengah misalnya, setahun dua bulan. Atau kalau domba ini sudah tujuh bulan, masuk sudah. Ya sudah. Kamu cukup percaya dan nerima informasi yang dia sampaikan ataukah perlu si pembeli menuntut dari si penjual atau si supplier ini untuk mendatangkan saksi, hak saksimu. Siapa yang bisa dipertanggungjawabkan kalau ini umurnya 7 bulan, ini setahun setengah misalnya, atau sapi sudah masuk 2 tahun sekian. Para ulama katakan tergantung kalau si penjual ini sito terpercaya, artinya dia ahli, paham, dan jujur kamu bisa percaya dia, maka cukup. Boleh kamu percaya dengan informasi yang dia sampaikan bahwa umur ini sudah memasuki kriteria 6 bulan lebih pada domba, 2 tahun lebih pada sapi, setahun lebih pada kambing kacang. Tetapi jika dia tidak terpercaya atau kamu tahu dia bukan ahlinya, nggak ngerti. Nah, kalau ahlinya paham dia misalnya dibuka mulutnya, ini sudah poel nih giginya begini begini berarti sudah sekian umurnya begini begini menunjukkan dia ngerti pengalaman lah kalau dia nggak ngerti misalnya dari mana antum tahu ini umurnya setahun dikira-kira ya, misalnya dia nggak paham nggak bisa membuktikan kalau ini setahun dia nggak paham nggak ngerti kalau seperti itu baru kemudian paling tidaknya para ulama katakan kamu bisa minta sumpah dari dia kamu bisa bersumpah karena ini urusan agama, urusan ibadah saya. Udhiyah yang saya mau korbankan untuk Allah nggak mencukupi, nggak sah kalau tak sampai setahun. Sumpah. Demi Allah ini kambing yang saya jual umurnya setahun setengah misalnya. Demi Allah ini sapi dua tahun sekian. Artinya dia betul-betul yakin dengan usia binatang yang dia jual. Sehingga dia tidak sembarangan dan gegabah di dalam perkara ini karena urusannya bukan sekedar bisnis. Kalau itu di luar di luar udhiyah bebas kamu mau jual umur sebulan satu hari nggak masalah tapi ini ibadah ada ketentuan syariat yang harus dipenuhi di bawah umur yang telah ditentukan nggak sah tidak mencukupi Ini syarat kedua, umur. Syarat yang ketiga, binatang ini harus selamat bersih dari aib yang aib yang membuat dia tidak mencukupi udhiyah. Aib yang membuat dia tidak teranggap dalam udhiyah dan akan disebutkan nanti lebih terperinci sedikit. Syarat yang keempat harus udhiyah ini disembelih di waktu udhiyah. Di waktu penyembelihan yang syar'i yaitu setelah sholat. Setelah sholat id. Dengan demikian syarat ada empat di dalam udhiyah harus bahimatul an'am yang kedua ha? Ah, umur yang telah ditentukan dua tahun pada sapi tahun pada kambing jawa setengah tahun pada domba syarat yang ketiga harus selamat bersih dari aib yang membuat dia tidak mencukupi dalam udhiyah Syarat yang keempat harus di waktu yang tepat, yaitu setelah sholat di Kembali kepada kambing, mencukupi satu kambing itu satu orang. Satu kambing mencukupi dia dan keluarganya. Dia dan keluarganya yang bersamanya, anak-anak dan istrinya yang satu rumah. Mencukupi dia. Di mana Rasul SAW karena yudhahi bisyatil wahida anhu wa an ahli baitih. Rasul menyembelih untuk satu kambing untuk beliau dan keluarganya dan beliau sembilan istri bersamanya sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Abu Ayyub meriwayatkan karena rajul fi ahdi Nabi yudhahi bisyab anhu wa an ahli baitih fayakulun wa yat wa yut wa yut wa yut'imun seorang sahabat di masa Rasulullah SAW menyembelih satu kambing untuk dia dan keluarganya. Itu yang dia makan, sebagiannya, yang kemudian sebagian yang lain dia berikan kepada orang lain. Makanya kata Imam Tirmidzi hadis ini dalam bab beliau kasih judul Maja'a anna syatal wahidat tujzi'u an ahlil bait an ahlil bait bahwa satu kambing itu mencukupi satu keluarga, satu rumah. Kamu dan istri-istrimu, Rasul bahkan berapa istrinya? Sembilan. Mencukupi karena semua istri beliau di bawah beliau. Maka demikian pula orang. Kalaupun anakmu lima belas istrimu dua tiga empat kamu menyembelih satu cukup. Kalau ter, yang ditanyakan cukupnya, pahalanya untuk mereka semua cukup. Itu yang sunnah tunjukkan di dalam hadis. Adapun onta atau sapi mencukupi tujuh orang jika mereka berpatungan. Sebagaimana Jabir katakan, Naharna bi'amil Hudaybiyah al-badanah an sab'a wal baqara an sab'a di hari Hudaybiyah kami para sahabat menyembelih satu onta untuk tujuh orang patungan atau satu sapi untuk tujuh orang sehingga satu sapi satu onta mencukupi untuk tujuh orang berpatungan. Ini terkait unta atau sapi. Sehingga jika mereka lebih dari tujuh tidak mencukupi, tidak boleh. Delapan orang, sepuluh orang atau lebih, maka itu tidak boleh. Harus keluar yang lebih dari tujuh ini. Harus dikeluarkan. Sehingga tersisa tujuh orang pada satu sapi ini. Kalau mereka berdelapan misalnya satunya dengan rela mundur ya alhamdulillah selesai masalah tidak anak tak keluar kalian saja bertujuh patungan pada satu sapi ini selesai kalau enggak nggak ada yang mau rela nggak bisa Bukankah katakan yang terakhir yang harus keluar misalnya kalau pada hari misalnya pada hari ketiga Abdurrahman terakhir yang masuk orang ke delapan Abdurrahman karena daftar karena nggak tahu misalnya nah, setelah dikasih tahu siapa yang terakhir daftar Abdurrahman keluar sisa tujuh orang ini yang berpatungan pada sapi kalau nggak diketahui acak sifatnya atau pokoknya patungan delapan orang tiba-tiba terkumpul uang untuk beli sapi karena nggak diketahui siapa yang terakhir dan tidak ada yang mau untuk mundur. Kamu saja, kamu saja. Maka di Qur'an diundi. Delapan nama itu dikumpulkan misalnya kertas, kocok, sampai keluar namanya fulan keluar. Tujuh ini yang kemudian berpatungan pada sapi. Begitu yang Qur'an sebutkan. Atau yang ulama katakan jika terlanjur disembelih sapi itu terlanjur disembelih delapan orang yang patungan nggak dicukupi karena tujuh maksimalnya yang ulama katakan mereka berdelapan harus menyembelih satu kambing mereka berdelapan harus menyembelih lagi satu kambing untuk menutupi satu dari mereka yang berlebih tadi. Sehingga teranggap semua alhamdulillah telah menyembelih udhiyahnya. Ini jika terjadi kasus yang semacam ini. Atau yang e, mereka putra katakan bisa pula diundi setelah disembelih tadi diundi yang keluar namanya, ya dia yang keluar kemudian membeli kambing sendiri untuk disembelih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dalam perkara udhiyah ini para fukoha kita juga mengumpulkan sifat-sifat yang tersebutkan di dalam sunnah di mana jika ada sifat-sifat ini menjadi aib yang menghalangi udhiyah untuk tercukupi bagi seseorang sehingga nggak teranggap dia berkorban dengan udhiyahnya. Cacat, cacat atau aib-aib tersebut di dalam hadis disebutkan ada beberapa macam cacat dan yang dimaksud sekali lagi ini di udhiyah di udhiyah dalam masalah kurban sehingga kalau itu di masalah sedekah boleh-boleh saja yang cacat ini kamu sembelih sebagai sedekah. Nah, ini dagingnya kamu kasihkan fukorok, masakin, kamu undang-undang makan, boleh saja. Dan ada pahala-pahala sedekah. Tetapi kalau yang dibahas adalah udhiyah, nggak boleh. Dia punya kriteria sendiri yang harus terpenuhi. Nah, di dalam hadis Rasul ditanya tentang mada yutaqo minad dhahaya. Apa yang harus dijaga? Artinya ditinggalkan udhiyah-udhiyah yang seperti apa? Arba wa asyara bi asabihi. Empat sambil juga disyaratkan dengan jari-jarinya. Empat macam cacat atau haid yang harus dihindari pada udhiyah. Beliau katakan al-aura al-bayyin hawaluha. Yang kece atau buta satu. apa yang matanya cacat. Tetapi Rasul kasih keterangan al-bayyin. Yang kelihatan kalau matanya cacat. Tidak cukup hanya cacat mata, tetapi yang Rasul katakan bayin awaruha. Jelas cacatnya. Kalau kamu lihat, ini cacat matanya. Kelihatan. Terbedakan dengan kambing-kambing yang sehat atau yang sempurna. Yang cacat, aura ini terkadang bisa matanya keluar atau mendulu, nah, bisa jawabnya atau sebaliknya masuk ke dalam sehingga kata jelek kelihatan. Kalau yang normal kan indah, apa sesuai porsinya gitu. Ini tidak terkadang keluar, terkadang masuk, awar dan kelihatan seperti Rasul katakan, bayin awaruha kelihatan sekali cacatnya. Dikatakan bayin awaruha yang jelas untuk mengeluarkan yang cacat tetapi tidak bayin. Apa ada? Ya ada. Misalnya rabun, nggak melihat satu matanya. Tapi kamu misalnya lihat ini kambing. Kemudian beker ini kambing sehat, masya Allah. Kamu nggak tahu kalau ternyata matanya kabur atau rusak. Maka ini boleh. Kenapa? Karena tidak bayi, nggak jelas. kalau tadi kan jelas kelihatan, mendulu, mendelep, buta, atau semisalnya. Kalau nggak jelas, sehingga bahasa kasarnya sepintas kamu tertipu. Hmm, Masya Bukan tertipu sih dalam syariat karena boleh. Tampak sempurna. Makanya Rasul kasih batasan aura bayin awaruha yang jelas cacat pada matanya itu. Ini yang tidak mencukupi. Walaupun tentunya semakin itu sempurna semakin baik. Semakin matanya betul-betul sehat, melihat dua-duanya waras gitu. Tentunya lebih sempurna karena udhiya barakallahu fikum termasuk syiar. Allah katakan waman yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub yang mengagungkan syiar Allah itu dari ketakwaan qalbu. Dari ketakwaan qalbu. Syiar Allah itu kata Ibn Abbas atau dari beberapa ulama tafsir istihsanuha yang dianggap semakin baik, semakin sempurna, semakin indah. Orang menilai yang sempurna begitu tentunya lebih disenangi harganya tentunya lebih tinggi hasil lebih sempurna itu lebih baik tetapi kalian ditanyakan mencukupi atau enggak mencukupi usiamu, kalaupun dia cacat mata selama tidak terlihat cacatnya tersebut tidak tentara hikmah kenapa aurat yang cacat mata ini dilarang atau tidak mencukupi ada dua paling tidaknya yang fukoha bahas. Yang pertama dari sisi tampilan, ya harta kamu beli untuk kamu pelihara aja nggak seneng kamu matanya melotot mendulu keluar masuk ke dalam buta pandangan nggak seneng Kit mau kamu korbankan untuk Allah satu yang kedua besar kemungkinan kalau sudah cacat seperti itu, kurang dia dalam konsumsinya. Kalah dengan kambing-kambing lain, komplotan dia yang sehat. Karena dia nggak melihat sebelah atau ini begitu. Akhirnya kurang makannya. Karena makannya kurang, tubuhnya juga kurang. Akhirnya kurus. Nggak segemuk, nggak sesehat yang normal pandangannya. Akhirnya dia kurus dagingnya kurang. Yang seperti itu bagaimana mau dikurbankan untuk Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi itu, jika yang cacat mata tidak mencukupi, maka di aula lebih-lebih lagi yang buta sama sekali. Sama sekali nggak melihat dua-duanya. Lebih nggak boleh. Sebagian aklani mengatakan boleh. Kalau dua-duanya buta boleh. Alasannya karena kalau yang buta malah dia nggak perlu cari rumput. Pemiliknya yang ngurus kemudian apa di ngopeni dikasih makan dia gemuk terjamin tadi kan alasannya nggak bisa makan ini itu ada akal logika yang fasik yang rusak tidak ada benarnya nah. oh yang cacat begitu saja ditolak oleh syariat nggak boleh kif yang tambah buta sama sekali untuk dijadikan udhiyah dikorbankan untuk Allah subhanahu wa taala nah. Karena kembali kepada perkara cacat tadi yang dibahas, cacat aurat. Orang-orang jahil yang mendepankan akal dan logikanya kalau bertanya, kamu kan orang pinter, ngakunya. Buta itu cacat atau bukan? Loh ini yang cacat sebagian aja nggak boleh. Kek dengan buta. Walhasil itu. Nah, al-aurat Yang kedua, yang sifat yang nggak boleh atau cacat aib yang nggak boleh, al-ajfa. Al-ajfa kambing yang atau kambing sapi onta yang kurus sehingga berkurang banyak sum-sum pada tulangnya semakin kurus sum -sum tulang itu semakin berkurang banyak semakin rempeng nggak kelihatan dagingnya dan itu lemah, terlihat sekali cacatnya sama seperti tadi alasannya tampilannya pun nggak disenangi tulang-tulangnya kelihatan kurus ini disenangi oleh orang, maka tidak pantas untuk dikurbankan bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-ajba allati la tulqi. Rasul katakan ajba allati la tulqi. La tulqi artinya tidak ada sumsum -sum pada tulangnya ini kurus. Nggak gemuk binatang tersebut Hmm. Yang ketiga Al-Arja Al-Arja juga yang Rasul katakan Al-Bayyin Dal'uha atau Arjuha yang tampak juga jelas arjnya arj atau arja yang tidak bisa berjalan sehat atau nggak bisa jalan normal kakinya pincang atau ya terseret saya kalau jalan nah. dan bayi kelihatan jelas kakinya ditepuk, hmm, jalan dengan tiga kaki, hmm, kelihatan jelas. Kalau itu arja cacat pada kakinya, sehingga seperti mata tadi, kalau dia arja tapi nggak jelas, maka boleh dan mencukupi ufhiyah. Sama, kalau kamu pandang sekilas, normal ini kambing. Kakinya normal sama seperti yang lain. Tapi kalau diamati lebih dalam, lebih lama, kelihatan kalau dia agak pincang misalnya agak sulit jalannya. Tapi nggak jelas seperti mata tadi, maka boleh. Tetapi seperti tadi juga, semakin lebih sempurna itu tentunya semakin lebih afdal, lebih baik dikorbankan untuk Allah. Alasan fukoha pula seperti mata kalau ini yang pincang dia akan tertinggal oleh kawanannya kambing atau sapi atau onta yang seperti ini sehingga sulit untuk makan yang sesuai porsinya ketika digembalakan maka ujung-ujungnya sama dia akan kurus dia akan melemah kekuatannya banyak berkurang kalau ini arja yang cacat pada kakinya, di aula lebih-lebih lagi kalau yang terputus salah satu atau lebih dari kakinya. Kakinya putus sama sekali, hilang. Itu lebih nggak boleh tambah jelek lagi. Termasuk para fuqaha samakan dalam bab ini jika binatang ini punya kaki sempurna empat-empatnya ada tetapi kena penyakit lumpuh misalnya tidak bisa berdiri duduk saja di kandangnya boleh nggak boleh nggak mencukupi karena cacat tidak mencukupi di dalam udhiyah sehingga Eh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ini memberi rambu kepada umatnya tanbi bil adna alal a'la. Rasul kasih rambu-rambu yang rendah. Peringatan-peringatan yang rendah artinya yang lebih dari itu lebih nggak boleh tentunya. Itu yang tersebutkan di dalam hadis. Nah, itu yang ada di dalam nas. Fuqaha sebagian menambah beberapa aib atau cacat yang tidak mencukupi dia antara lain mereka katakan al-hadma. Hadma adalah yang tanggal sama sekali gigi serinya. Gigi seri yang di depan nggak ada sama sekali, lepas akar-akarnya, nggak ada giginya, gigi serinya yang di depan. Maka mereka katakan kalau patah sebagiannya masih ada, tuil, separuh, cuil bagian ujungnya labas mencukupi kulit. tapi kalau dari akarnya hilang itu gigi seri maka nggak boleh kata mereka nggak mencukupi alasan mereka yang pertama khilqoh pandangan atau cintanya jelek akhirnya ompong begitu kelihatan itu jelek maka tidak pantas untuk udhiyah yang kedua jika dia tidak punya gigi seri ini tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk mengunyah atau menyobek <clears throat> makanan yang dia makan karena layaknya gigi seri berfungsi untuk itu menyobek atau mematahkan apa makanan yang di punya oleh yang dimakan, akhirnya ujung-ujungnya juga pada kegemukan dia berkurang, jadi kurus, jadi nggak normal perkembangannya. Itu yang alasan yang mereka sebutkan. Hanya saja sebagian fuqaha menyebutkan secara umum hatma itu yang giginya hilang, tidak harus gigi seri. Sebagian fukaha seperti Syekhul Islam menukilkan, nggak harus gigi seri. Gigi gerahang, gigi taring atau yang lain, pokoknya giginya rompal nggak ada dari akar-akarnya, maka itu termasuk hatma yang mereka katakan tidak boleh atau tidak mencukupi eh, dalam udhiyah. Ini pendapat sebagian fukaha. Tapi yang ini dibantah oleh para fukaha lain bahwa ini lemah, nggak benar. Kenapa? Karena hukum asalnya binatang itu boleh sah untuk udhiyah. Ini hukum asal. Dari mana kita tahu ini tidak mencukupi, ini tidak boleh? Dari nas, harus ada nasnya. Sementara Rasul ketika ditanya nas madayutako, apa yang harus dihindari? Beliau hanya sebutkan empat, bahkan disyaratkan dengan tangan beliau. Menunjukkan ya hanya ini yang nggak boleh. Hanya ini yang, di, yang dihindari tadi. Yang cacat matanya, kakinya. Nah. Hatma yang giginya rompal tadi nggak masuk. Maka yang rajib boleh walaupun giginya rompal, nggak ada, lantas. Karena bukan termasuk cacat yang Rasul sebutkan sebagai penghalang dari udhiyah. Tetapi seperti tadi, ini udhiyah. Kamu sembelihkan untuk Allah. Maka pilih yang lebih sempurna, lebih baik, itu lebih afdal. Yang ke enam yang termasuk mereka sebutkan al-jada. Artinya tidak mencukupi. Hah? Nah, yang keempat Empat kan sudah tadi dalam nas. Itu al-aura al-ajfa al-ajfa. Al-aura al-ajfa. Ajfa Arja. Arja. Baru itu. Iya. Baik, sebentar. Al-jada yang fuqaha katakan adalah yang kering uh, susunya. Artinya dari dari puting susunya tidak lagi mengeluarkan susu biasanya yang dimaksud ini karena terlalu tua yang sudah terlalu tua sehingga tidak lagi bisa diharapkan keluar susunya kering walaupun ada susu itu ada tetapi tidak lagi mengeluarkan air susu sudah terlalu tua ini juga sama eh, ulama sebutkan demikian tetapi tidak berdasarkan nas. Mungkin mereka lihat dari keumuman tidak sejelek begini. Tapi seperti tadi bukan termasuk yang uh, Rasul sebutkan Shallallahu Alaihi maka hendaknya seseorang membatasi diri dengan apa yang tersebutkan di dalam nas karena ini ibadah dan udhiyah perkara besar akan menjadi masakoh <clears throat> akan menyulitkan dan memberatkan orang sesuatu yang dibebankan kepada mereka nggak boleh begini nggak boleh yang begini sementara itu nggak ada nas yang jelas akan menyulitkan umat. Maka hukum asalnya boleh. Selama itu tidak termasuk yang syariat tentukan, maka hendaknya dibatasi dengan apa yang ada nas dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu eh, yang Fukoha katakan bahwa eh, tentang susu tadi hukum asalnya boleh walaupun itu tua bandot atau apa istilahnya boleh tetapi kembali kepada tadi kamu cari yang lebih sempurna lebih baik itu lebih afdal dan lebih sempurnakan kurbankan untuk Allah SWT yang berikutnya yang berpenyakit mereka katakan yang berpenyakit yang berpenyakit artinya tidak mencukupi untuk udhiyah tetapi mereka katakan dengan ketentuan penyakit itu bayin maraduha yang tampak juga kelihatan penyakitnya kelihatan kalau dia berpenyakit itu yang juga mereka katakan tidak mencukupi di dalam uh, eh, udhiyah yakin ini bisa terlihat jelas kalau dia berpenyakit bisa dilihat pada dampaknya pada si binatang ini atau kondisinya. Adapun pada dampaknya ya kelihatan males, cepat capek. yang kamu seret sebentar 10 meter sudah ngos-ngosan yang luar biasa. Nggak sehat berarti ini. Nggak normal. Bisa jalan sebentar aja sudah. Atau kemudian turun lemes, nggak mau diajak jalan. Dampak terlihat kalau dia nggak punya kekuatan. Kelihatan kalau dia sakit, bayi. Hmm. Atau begitu pula nggak nafsu makan, Bayin kalau dia tapi sakit kelihatan. Biasanya oh ahad maka dikasih daun nangka, dikasih daun apa misalnya, rumput, sumakan makan. Ini sehari nggak makan dikasih, walau dikunyah, walau disentuh sama dia, penyakit. Nggak mencukupi. Dan itu yang keempat tadi Yang naridah, bayin maraduha yang berpenyakit yang jelas penyakitnya. atau pada kondisinya ya eh, kalau memang misalnya ada apa namanya wabah tertentu di desa tersebut ada wabah apa biasanya pada kambing atau sapi wabah apa ya ini wabah misalnya ini atau itu sehingga binatang itu terkena penyakit wabah tersebut, nah, maka tidak mencukupi. Makanya kemudian eh, sebagian fukoha katakan jarok itu penyakit, jarok itu penyakit kulit. Ada kulit binatang kelihatan kayak kudis, kayak kurak begitu. Dan itu termasuk penyakit. Walaupun itu tidak berapa tidak seberapa pengaruh kepada kesehatan si binatang. Artinya dia makan masih lahap, gemuk mungkin sangat gemuk terkait makannya. Tapi kulitnya nggak penyakit, ada luka-luka atau borok semacam itu, namanya jarok. Nah, kata para fukoh ini penyakit yang bayin kelihatan, pandangannya pun enggak enak dilihat. Maka tidak mencukupi. Tidak boleh digunakan untuk udhiyah. Nas mengatakan al-maridah al-bayyin maraduha yang berpenyakit dan jelas kelihatan penyakitnya. Atau secara makna yang Fukuha katakan dikhawatirkan orang yang memakannya bisa ketularan bisa berdampak bias kepada orang yang makan daging sapi atau kambing yang punya penyakit semacam itu akan ketularan. Termasuk walaupun di sini bahwa alam ada apa enggak yang ulama sebutkan mabsuma. Mabsuma ini semacam kayak masuk angin atau apa. Kalau di Arab sana, karena di Arab banyak kurma, terkadang orang itu kurma nggak dimakan atau kering, buang ke kandang kambing situ. Dimakan sama kambingnya. Kalau dia kebanyakan kurma, kurma panas. Kalau dia terlalu banyak makan kurma, bisa melembung perutnya, oh, besar. Dan sakit dia, sakitan. Bahkan seringnya mati, nggak nggak lama kalau di rahimahullah termasuk Imam Muslim. Imam Muslim meninggal karena kebanyakan kurma. Rahimahullah. Beliau di maktabah malam duduk sambil mentelaah hadis, membaca, koreksi ini kurma satu panjang atau satu tempat gitu ambil makanan ambil beliau pelajari nggak sadar terus ini kurma Maksud kebanyakan disebutkan Bila meninggal dunia. Rahmatullahi alaih. Walhasil seringnya pada pada kambing sulit untuk selamat hidup kalau dia kebanyakan korma. Kecuali kalau kemudian bisa di PAB-kan. keluar PAB-nya khair insya Allah. Keluar isi perutnya. Walhasil kalau perutnya dalam keadaan membengkak atau melembung seperti masuk angin seperti di pompa angin begitu termasuk mereka masukkan kepada marido bayin penyakit yang jelas pada kambing ini sehingga tidak mencukupi udhiyah nah, yang juga mereka sebutkan dalam perkara Marido ini kalau kambing ini sakit ketika melahirkan anak induan ini kesakitan ketika melahirkan anaknya apakah ini termasuk penyakit yang jelas penyakitnya sehingga mencukupi atau tidak. Yang gua katakan tidak termasuk. Dia bukan termasuk penyakit yang jelas penyakitnya biasa. Melahirkan ya kesakitan semua binatang termasuk manusia. Kecuali kalau kemudian sampai pada tingkatan ekstrim, misalnya betul-betul nggak bisa keluar anaknya sakitan dia dan dikhawatirkan bisa mati hidupnya. Kalau memang seperti itu, ya masuk di dalam maridah bayin. Maraduha termasuk penyakit yang jelas yang menghalangi dia untuk dijadikan korban. Termasuk pula yang pingsan. Ya ini Allah jatuh dari kandang atau dari mana, burek pingsan si kambing. Nah. kalau dia dalam keadaan pingsan hidup, nafas dia, tapi pingsan. Maka ini termasuk penyakit yang bayin maroduha. Jelas kelihatan dia pingsan. orang nggak senang untuk malah hasil nggak pantas untuk Maka tidak mencukupi. Pak katakan kalau dia dalam keadaan seperti itu. Yang ke berapa tadi? Tujuh. Sekarang ke tujuh. Yang buka katakan al-adba. Al-adba yang hilang sebagian besar ekornya dari arah manapun. Artinya hilang memanjang, hilang melebar, sebagian besar 50% lebih hilang putus ekornya atau tanduknya terpatahkan sebagian besar dari tanduknya ini juga tidak mencukupi di dalam hadis disebutkan naha an uzuni wal qarn Rasul melarang dari yang terpatahkan ekor dan tanduknya dan larangan berarti beresiko ada mulizat tidak mencukupi yang seperti itu. Namun sebagian ulama katakan itu mencukupi. Terpatahkan ekornya, terpatahkan tanduknya masih mencukupi tetapi makruh. Dan ini yang dituatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Boleh dan mencukupi tetapi makruh. Kamu beli yang patah. Ekornya patah, tanduknya labas. Kalau yang ditanya mencukupi, mencukupi. Boleh untuk udhiyah. Satu karena kesohihan hadis dipertanyakan. Mendoifkan tadi Rasul melarang yang terpatahkan ekor atau tanduknya dan hukum asalnya seperti tadi sah tidak termasuk yang Rasul disyaratkan cacat aib pada binatang itu. Di dalam haid atau cacat pula mereka masukkan al-batra khilqatan al-batra khilqa batra itu terputus artinya atau hilang yang dikehendaki yang tidak punya ekor memang ciptaannya kalau tadi kan patah walaupun itu boleh yang ini memang dari sananya mbak dari lahir kambing ini sapi ini tidak punya ekor buntung begitu Fatrah khilfatan Ini yang Fukoha sebutkan termasuk yang tujzik masih mencukupi boleh digunakan untuk udhiyah. Dengan demikian, jika dipotong, ada semula tapi kemudian dipotong, maka yang difahami dari keterangan para ulama berarti tidak mencukupi karena yang dikatakan mencukupi kalau khilqah memang bawaannya begitu ciptaannya sehingga kalau dia asalnya ada kemudian dipotong maka tidak mencukupi karena satu mereka katakan yang terputus tanduknya itu tidak mencukupi ala qaul pendapat lemah tadi karena yang Mahjir boleh uh, tadi kalau tanduk saja demikian apalagi ekor mereka katakan karena ekor ini pada binatang lebih banyak manfaatnya ketimbang tanduk ekor pada an'am sapi, kambing, otak lebih banyak manfaatnya ketimbang Tandu walaupun tentunya masing-masing ada manfaat repot besar manfaatnya walhasil mereka bedakan antara yang nggak ada dari ciptaannya dengan yang kemudian diambil atau diputus ekornya tetapi yang yang dikuatkan dan yang disahihkan bahwa yang terputus ekornya baik itu dari ciptaannya memang begitu ataupun yang dipotong dengan sengaja mencukupi sama seperti tanduk tadi boleh mencukupi walaupun sekali lagi seperti tadi semakin dicari yang lebih sempurna lebih baik yang lebih afdol. dari cacat atau aib yang mereka sebutkan pula al-jamma. Al-jamma yang diciptakan memang nggak ada tanduknya. mahsyar Allah katakan hatta yaqtas minal syatil jamma min al syatil korna sampai Allah akan membalaskan syatil jama kambing yang nggak punya tanduk akan dibalaskan oleh Allah dari kambing yang bertanduk yang dulu ketika di dunia menandui dia. Kesakitan dia ditanduk dia nggak bisa balas nggak punya tanduk di Yomul qiyamah akan dibalas oleh Allah kezoliman si kambing yang bertanduk ini itu kambing, kif manusia al kembali kepada jamaah yang tidak punya tanduk ini mencukupi mana yang lebih afdol yang bertanduk ataukah tidak bertanduk jawabannya yang lebih afdol tentunya yang bertanduk makanya dalam hadis ketika tentang Jumat yang lebih dulu datang ke masjid Rasul katakan wanto pada taqaddama Jumat jumaka nama qarraba kapsyan akron seakan dia setelah dibawa onta dia berkorban kaps kambing domba yang bertanduk menunjukkan itu sifat yang lebih afdol darinya. Baik. yang ke berapa sekarang? Sembilan. Ya. Al-Khosi. Al-Khosi sebutkan ketika dia dikebiri banyak manfaatnya walaupun sekilas atau tampak kalau disebut cacat ya cacat tetapi ada kemaslahatan untuk binatang ini satu mereka sebutkan itu membuat dagingnya lebih nikmat kambing yang dikebiri lebih lebih enak dagingnya daripada yang tidak dikebiri. Hmm. Dan di dalam sunnah, Doha bikab syai mauju'ain. Rasul berudhiyah, menyembelih udhiyah, dua kambing domba yang telah dikebiri. Menunjukkan itu boleh itu dikebiri. Adapun dipotong zakarnya ini tidak berpengaruh kepada kenikmatan daging, tidak pula berpengaruh kepada kemaslahatan binatang ini. Maka dia cacat yang tidak bermaslahat untuk binatang ini. Eh, walhasil buku katakan kalau dia sekedar dikebiri hanya tidak bisa membuai itu boleh untuk dijadikan udhiyah. Adapun kalau dipotong dagangnya mereka katakan itu aib dan tidak mencukupi udhiyah. Walhasil itu ma'ruf. Allah alam di para peternak di sini kalau di Arab ma'ruf itu diri. Tapi tentu ahlinya ada orang-orang ahli tertentu yang kebiri kambing ini sehingga gemuk, sehat dan dagingnya yang dicari memang lebih empuk dan lebih nikmat. Adapun uh, ekor uh, maaf tanduk dan telinganya jika terputus kurang dari setengah mereka katakan itu yujizik mencukupi tapi makruh jika terputus bagian tanduknya seperti yang tadi lewat atau sebagian dari telinganya tetapi dengan catatan mereka katakan selama itu kurang dari setengah putusnya di dalam hadis mereka bawakan umirna an nastashifal ain wal udun kami diperintah untuk memuliakan mata dan telinga. Artinya memuliakan jangan sampai ada aib di matanya. Jangan sampai ada cacat di matanya, di tanduknya, di telinganya. Mereka maksudkan demikian. Jadi mereka katakan makruh, tetapi itu mencukupi tadi mereka batasi kalau itu kurang dari setengah kalau lebih dari setengah kata sebagian sekolah tidak mencukupi nah. itu eh, cacat yang juga tersebutkan di riwayat waan eh, di dalam hadis al ain wal udun juga wa'alla nudhahi bi muqabalah wala muda au mudabara au syarqa au farqa dan agar kami tidak menyembelih muqabalah mudabara syarqa farqa mudabara atau muqabalah yang telinganya robek dari arah depan melebar. Muda barok, robek, melebar dari arah belakang. Syarqa, robek, telinganya memanjang. kharqa yang lubang telinganya. Lubang karena ditindih atau dijadikan tempat apa ada label atau semisalnya. Hmm. Ini perlu dihindari pada kesempurnaan udhiyah. Jika itu aib-aib yang tersebutkan dalam udhiyah maka yang juga perlu kita pahami terkait udhiyah ini dalam penyembelihan untuk seorang mudahi yang menyembelih korbannya boleh dengan memastikan ketajaman pisaunya wal yuhidda adukum syafrata seperti Rasul sebutkan untuk kalian pastikan ketajaman pisau kalian agar Rasul melarang untuk tuzbahul zabihah sobran di disembelih eh, dalam keadaan di hadapan yang lainnya nggak yang lain melihat itu temannya atau kambing atau sapi dalam keadaan di disembelih seperti apa dilarang di dalam sunnah itu tidak rahmat kepada binatang yang dikorbankan tidak ihsan kepada mereka sementara diperintahkan ihsan pada segala sesuatu kalau pada ihsan fi kulli Allah wajibkan ihsan pada segala sesuatu demikian pula untuk lama di persiapkan juga nggak boleh artinya kamu sudah jatuhkan sapi onta kambing nah, tapi lama nggak nggak disembelih sembelih tarik kepalanya lehernya ini yang ini masih sibuk ke sana kemari anu pisaunya ini, ini sudah dijatuhkan ini nggak boleh bertentangan semua itu dengan ehsan kepada binatang dalam masalah penyembelihan ini yang telah sebutkan afdolnya lebih baik keempat kakinya di depan atau kaki belakang tidak diikat yang pertama sehingga dia bisa bebas bergerak mengeluarkan darah dari tubuhnya dan itu akan berpengaruh kepada dagingnya akan lebih nikmat semakin banyak darahnya keluar dan yang kedua binatangnya pun lebih rahmat baginya lebih tidak sakit bagi si binatang jika dia tidak dalam keadaan terikat Di dalam perkara menyembelih pula disunahkan untuk membaca Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada minka walak Ya Allah atau dengan nama Allah Allahu Akbar Ya Allah ini darimu dan ini untukmu dari Allah artinya itu kenikmatan dari Allah dan untukmu dipersembahkan untuk Allah sebagai ibadah yang besar menyembelih binatang untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillah itu wajib mengucapkan bismillah ketika menyembelih dan syarat halalnya penyembelihan. Adapun yang sisanya Allahu Akbar ini sunnah Bismillah Allahu Akbar Ini syarat dalam penyembelihan Tidak bisa gugur Dengan sengaja Apapun lupa ataupun jahil Bismillah Itu syarat wajib dalam penyembelihan Tidak gugur karena sengaja ataupun karena lupa, ataupun karena jahil, jahil nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti kalau itu wajib nih, nggak gugur. Syarat Allah katakan wala taqulu mimma alaih. Jangan kalian makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya. Mutlak Allah nggak sebutkan tidak disebutkan karena sengaja, tidak disebutkan nama Allah karena lupa, karena jahil, maka umum sifatnya. Jangan dimakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya karena sengaja lupa ataupun jahil. Nah. sebab itu eh, yang dia sembelih jika tidak dia sebutkan nama Allah padanya, dia termasuk binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Tidak boleh dimakan dagingnya. Adapun si penyembelih kalau dinaikkan berdosa, tidak dosa kalau dia lupa. Karena Allah katakan la tu'akhidna inna sina au akhtana, jangan kau hukum kami kalau kami lupa atau salah, Ma'zur. Kamu lupa. Tapi sesembelihanmu la. nggak ada uzur baginya. La ta'kulu mimma lam yuzkar alaih. Jangan dimakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya dan itu akan menjadi pelajaran besar dalam hidupnya. Binatang dia beli, kambing misalnya sekarang berapa? 2 juta setengah misalnya 3 juta, sapi 10 juta. Kalau dia sembelih nggak boleh dimakan daging ini. Itu pelajaran insya Allah dia ingat-ingat sampai dia mati anak cucunya. 10 juta nggak ada nilainya sama sekali sia-sia dia diberi pelajaran besar sengatan ketika menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Berikutnya insya Allah seumur hidup dia nggak akan lupa Bismillah dia menyembelih. Itu hikmahnya. Alhasil itu ketika menyembelih terkait menyembelih ini pula disyaratkan yang pertama ma'an haradam ya alaihi fakulu Rasul katakan setiap yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya makan maka syarat yang pertama inharudam man anharudam setiap yang mengalirkan darah selama itu bukan kuku dan bukan gigi karena itu alat yang digunakan oleh musyrikin untuk membunuh atau menyembelih binatangnya dengan kuku baik kuku dia langsung atau kuku binatang lain gitu, dia gunakan untuk pisaunya atau gigi hmm, gigi yang ada hmm, gigi singa mungkin atau gigi apa digunakan untuk menyebelah dilarang walaupun dia mengalirkan darah tapi dua ini diperkecualikan termasuk masukkan di dalam hal ini tulang mereka pahami gigi berarti dari tulang maka termasuk di dalamnya setiap yang berbahan tulang. Nggak boleh digunakan untuk menyembelih walaupun dia mengalirkan darah. Yang kedua syaratnya tadi tasmiyah dibacakan bismillah padanya. Maka kalau dikumpulkan syarat-syarat terkiah atau penyembelihan tasniah, bacaan bismillah. Kapan itu bacaan bismillah? Ketika kamu hendak menyembelih udhiyahmu. Bukan ketika bukan ketika ngambil pisau misalnya. Misalnya kamu kambingnya di luar sana kamu ambil pisau di sini Bismillah kamu jalan ke situ bukan kamu sembelih lah yang tua katakan Bismillah ketika kamu nyukur kamu sekarang sudah di atas kambing kamu mau pegang pisau Bismillah baru kamu ayunkan pisau itu pada <clears throat> kambing tersebut itu yang Allah katakan fakulu mimma dzukira rasmullahi alaihi yang kedua inharudam mengalirkan darah, artinya betul-betul darah itu keluar terpancar, buas ketika disembelih dengan pisau itu. Nah, dengan syarat terpancarnya darah berarti harus terpatahkan, atau terpatahkan harus terputus dua apa namanya mati kalau kamu nyebelah di dalam lehernya kan ada dua tempat darah saluran darah bahasa Arabnya wadijain dua ini harus diputus tol dan kalau kamu putus kamu lihat darahnya muncrat luas deras sekali nah dua ini harus diputuskan Rasul katakan demikian, ma'an harodam. Maka ada perselisihan tentunya di kalangan fukohat yang dirojihkan selama dua ini putus halal sudah sesembelihan ini. Walaupun hulkum dan mari belum putus. Hulkum itu saluran pernafasan yang lentur itu yang seperti pipa putih. Kalaupun itu nggak putus, nggak masalah. Halal sudah sembelihan ini. Atau mari, mari itu saluran makanannya di belakangnya. Kalau ini saluran nafasnya tadi, di belakangnya ada hukum saluran makanan. Kalaupun dua ini nggak putus, tetapi selama dua saluran darah tadi putus, masuk dalam yang Rasul katakan anharodam. Yang Rasul katakan anharodam, yang memancarkan darah. Hulkum dan mari, saluran nafas dan saluran makanan tidak disyaratkan untuk putus. Sehingga kalaupun tidak putus nggak masalah, halal sudah. Ya kalaupun putus ya nggak masalah juga, tidak permasalahan. Tapi kalau dikatakan syarat, karena terkait hukum syariat sekarang, syarat ini nggak putus saluran nafasnya nggak halal lah, tidak demikian. bahkan di dalam Abu Dawud naha an syaritati syaitan allati la allati tusbah wa la tahri audajuha Rasul eh, melarang syaritatus syaitan syaritatus syaitan itu binatang yang disembelih tetapi nggak putus saluran darahnya tadi itu Rasul sebut sebagai sembelihan syaitan terkait menyembelih binatang kurban pula apa dulu? Oh ya. Sebelas 25 kita skores insya Allah kita lanjutkan pada sholat sebentar insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.